Dalam kajian bab ini atau fasal ini tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung yaitu membahas tentang hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil naqli. Yang dimana saya sebutkan bahwasanya untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus dari ya, berita uh, ya, harus khabar sebuah berita dari Rasulullah saw tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang e, terdapat di dalam hadis-hadis sahih yang sangat jelas seperti hadis yang keempat di sini mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala bukan keempat berapa kelima ya yaitu tentang apa di sini lil jariyah yaitu tentang hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah perkataan atau pertanyaan pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada budak wanita ya. yaitu beliau bertanya Ayn Allah di mana di manakah Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau ini adalah sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak wanita hamba sahaya Ayn Allah di mana Allah di manakah Allah? Beliau bertanya. Maka ia menjawab e, hamba sahaya tersebut atau budak wanita tersebut menjawab fis sama ya fis sama artinya sini di atas langit. Ya, budak tersebut menjawab di atas langit. Jadi Allah itu di atas langit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Ya, "Man ana?" Siapa aku? Maka budak wanita tersebut menjawab, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemilik budak itu. Pemilik budak ini adalah Umayyah ibn Al-Hakam. Kita sebutkan tentang uh, uh, asbabul wurud hadis ini. Kemudian setelah mendengar perkataan e, budak wanita tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya atiqha fa innaha mu'minah, ya atiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, bebaskan dia karena dia nah dia sini hamba sahaya wanita tersebut seorang wanita yang beriman. Ya, nah dia uh, telah mengakui uh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah eh, meyakini Allah itu di atas langit akidah ahlu sunnah dan mengakui Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah maka Rasul memerintahkan kepada tuannya Sayyidnya merdekakan dia jangan diperbudak lagi merdekakan dia bebaskan dia karena dia seorang wanita yang beriman apa maksud dari hadis ini ya mualif atau ya, penulis Syekh Abu Bakar Jabir Jabir Al-Jazairi mencantumkan hadis ini ini untuk menegaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hadis. Dalam hadis ini, Pak, bisa kita ambil perkataan perkataan hamba sahaya itu budak fis sama arti fis sama bukan bukan di langit tapi di atas langit ya bukan dimaknai Allah itu di, di dalam langit kata fi saya fi di sana artinya ala itu di atas langit nah, di atas langit karena Allah tidak oh, tidak apa namanya tidak di, dibatasi oleh tempat ya. tidak ada yang menaungi Allah tidak ada yang mengelilingi Allah Allah yang meliputi oh, alam semesta Assalamualaikum Assalamualaikum apa maksud hadis ini kenapa saya, mu'alif penulis mencantumkan hadis ini apa yang ingin ditunjukkan dalam hadis ini bersembahyangnya Allah bersembahyangnya Allah tidak disebutkan ars karena ada dua bagian masalah sifat ah. sifat fi'liyah itu istiwa sudah kita bahas dari hadis ada sifat zatiyah al-ulu jadi hadis ini menetapkan tentang sifat Allah al-ulu yang maha tinggi. Nah, kemahatinggian Allah itu diantaranya adalah dengan istiwa. Ya, al-ulu ini termasuk sifat Allah yang agung, yang maha tinggi, tinggi dari eh, dari apa sifatnya, ya zatnya, perbuatannya, kedudukannya, ya, kemudian kekuasaannya, aduh maha tinggi segala-galanya. Nah, yang ditunjukkan di sini yaitu tentang zatnya yang maha tinggi yang zatnya apa maha tinggi nanti uh, lari kepada sifat fi'liyah istiwa jadi ada dua hal tentang Allah itu di atas langit ya atas langit di mana maka uh, uh, itu dalilnya surat al-ala menunjukkan sifat ketinggian intinya apa yang di yang diambil dari hadis ini ini hadis ini menetapkan tentang sifat al-ulu ya sifat yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata penjelasannya kita ya, perhatikan Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam syarah uh, eh, al wasithiyah dalam syarah Al-Aqidah al wasithiyah mengatakan uh, dimaksud dengan hamba sahaya pertama kali ini hamba sahaya ya maksudnya menerangkan tentang budak budak wanita ini ya. Siapa budak wanita ini yang di yang diajak bicara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang hamba sahaya, seorang budak dari Muawiyah ibn Al Hakam. Asbabul wurudnya begini, ya, kesempurnaan hadisnya. Tatkala Muawiyah ibn Al Hakam, kan ada Muawiyah ibn Abi Sufyan, ada Muawiyah ibn Al Hakam, ada dua nama Muawiyah itu. Ya, yang yang jadi, di khalifah setelah Hasan itu Muawiyah ibn Abi Sufyan, bukan Muawiyah yang ini yang jadi khalifah yang jadi mana anaknya punya anak namanya Yazid. Jadi Bani Umawi atau apa dinasti Umayyah. Itu Umayyah um-, Umayyah apa? Umayyah uh, eh, Muawiyah maaf, Muawiyah binti Abi Sufyan itu yang masih muda. Dia penulis wahyu kalau yang itu. Kalau ini bukan seorang al Ansori Kalau Muawiyah ibn Sufyan itu orang Muhajirin, Muhajirin karena dari Mekah. Bapaknya Abu Sufyan kan. Ya, dia punya adik Ummu Habibah ini nikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi khalifah dia Muawiyah ini. Bukan Muawiyah ibn oh. Abi Sufyan. Itu ya, ya maka itu kan oh. apanya Nabi? Nabi menikahi adiknya. Apanya Nabi itu Muawiyah ibn Abi Sufyan yang jadi khalifah itu. A, um, ipar. <laughs> Sahrun apa Sahri dalam bahasa Arab. Ya, Suhrun ifarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muawiyah itu. Jadi itu masih ikatan kuat. Karena Nabi menikahi adiknya Muawiyah itu Ummu Habibah. Bahkan eh, sering masuk ke rumah Ummu Habibah dan dan seorang penulis wahyu di antara penulis wahyu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan masih muda waktu masuk Islam itu kan umurnya masih 20-an, 25, 26. Nah, kalau ini Al-Ansari, ini Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi kejadiannya di uh, di Madinah tatkala dia marah kepada budaknya ini ya maka Muawiyah menamparnya itu ya marah ada sebab tertentu akhirnya marah memarahi budak wanita ini dimarahi oleh e, Muawiyah ibn al-Hakam kemudian ditampar setelah menamparnya ya, maka menyesal Muawiyah menyesal ya memukulnya menamparnya kemudian akhirnya dia mengabarkan kepada Rasul saw perbuatannya itu maka kemudian dia berkata, "Afala afala a'taqiha afala a'taqiha?" Ya, apakah aku harus memerdekakannya? Ya, untuk membayar itu kesalahanku wahai Rasulullah, apakah aku harus memerdekakan budak itu gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal ji jini biha." Kan tetapi datangkan kepadaku, maksudnya datangkan budak itu dulu kepadaku. Aku ingin lihat. Ya. Kemudian fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha. Nah, kemudian didatangkanlah budak itu ya yang akan yang yang dipukul oleh Muawiyah itu kemudian akan dibebaskan tetapi didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi terlebih dahulu. Kemudian Rasul bertanya kepada budak wanita tersebut faqala laha ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya aina Allah. Nah, maka al hadis di mana Allah Subhanahu wa taala? Nah ini ada e, Cina ada banyak e, faedah diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah dalil ya e, bolehnya kita bertanya tentang Allah di mana. Ya boleh bertanya kepada e, siapa ya, kepada siapapun kepada yang yang yang udah e, akalnya udah sempurna tentunya. E, di mana Allah atau kalau anak kita bertanya tentang di mana Allah wa eh, ayah wa ibu maka jelaskan Allah itu di atas langit anakku enggak jangan ragu seperti Rasul bertanya pada hamba saya ini maka bolehnya bertanya tentang Allah di mana nah, jawaban yang pasti jelas yang benar adalah fis itu di atas langit nah, di atas langit kemudian perkataan budak hamba saya ini budak wanita ini mengatakan fi sama ya artinya Allah Subhanahu wa taala itu ala sama diartikan fi di sini adalah ala yaitu di atas langit fil ulu dalam ketinggiannya ya dalam ketinggiannya di atas langit ya, secara zatnya ya dan kekuasaannya juga mutlak di atas segala-galanya Uh, tetapi di sini perlu diperhatikan ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala zatnya itu di atas langit itu di atas langit yang ketujuh, di atas arsh, di atas seluruh makhluknya. Tapi akan tetapi wajib di sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh tempat. Nah, ketika menetapkan itu jangan kita beranggapan Allah itu diliputi oleh tempat karena Allah tidak ter, tidak dipengaruhi tempat dan waktu karena Allah yang menciptakan tempat menciptakan waktu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Ya Allahu akbar, Allah lebih besar dari sesuatu. Ya, dan uh, uh, di atas apa? Di atas langit atau ada arsh, di atas arsh ada Allah Subhanahu wa taala, ya. di atas arsh hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah di atas segala sesuatu. Ya, jadi jangan beranggapan Allah Subhanahu wa taala eh, di atas langit itu uh, di, di, di apa dikelilingi atau diliputi oleh sesuatu tempat tidak ya tidak kan Allah yang menciptakan tempat tidak uh, tidak menjadikan Allah memerlukan tempat tidak ya ini hanya untuk menunjukkan <clears throat> kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dari seluruh makhluknya hatta sampai dari arsh ya karena makhluk yang paling agung adalah arsh. Ya, nah, ber, eh, berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin mengenai uh, hadis ini Hadis ini intinya menetapkan tentang uh, apa ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya secara zat ya tinggi dari makhluk, makhluk dari seluruh makhluknya dan ketahuilah bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua maksudnya sifat ketinggian ini terbagi menjadi dua ulu ma'nawi wa ulu zati ya. jadi sifat ulu ini terbagi dua dua makna ya maksudnya ketinggian secara maknawi masuk ke dalamnya tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi keagungannya secara maknawi. Tinggi kedudukannya nggak ada yang menyamainya, tinggi uh, kekuasaannya mutlak nggak ada yang menyamai kuasanya. Tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya nah, itu maknawi. Yang kedua, tinggi secara zat ya. Ketinggian secara zat ya zatnya itu maha tinggi ya, di atas seluruh makhluk. Ya, di atas seluruh makhluk. Adapun tentang ketinggian secara maknawi, ya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha uh, tinggi sifatnya, Allah maha tinggi kekuasaannya. Ini ini telah uh, tetap ya ijma, maksudnya telah ditetapkan ijma uh, seluruh ahli kiblah, seluruh muslimin menetapkannya, gitu, mengakuinya. Allah itu maha tinggi secara maknawi, kekuasaannya, uh, kerajaannya oh, mutlak tinggi. Ini ijma ahlul kiblah ahlul kiblah ini kaum muslimin ya kaum muslimin maksudnya ijma di sini ya baik ahlul bid'ah ya ahlul kiblah yang melakukan kebid'ahan maupun ahlus sunnah ahlul bid'ah juga mengakui Allah itu yang maha tinggi dari kekuasaannya kerajaannya nggak ada yang oh, dari pengaturan alam semesta ahlul bid'ah itu mengakui Kuluhum mereka yuk yu'minu nabi an Allah Ta'ala ala uluan ma'nawiyan. ini semuanya kaum muslimin, ya ahlul kiblah ini yang yang sholat ke kiblat semuanya gitu. Eh, semua meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi ya tinggi secara maknawi tadi tinggi kekuasaannya ya, kerajaannya sifatnya perbuatannya nah ini mengakui ketinggian secara maknawi hampir seluruh mengakui adapun nah di sini adapun tentang yang kedua ketinggian zatnya maka yang menetapkannya yang mengimaninya yang mengakuinya hanyalah ahlu sunnah nah di sini ya dan ahlul bid'ah tidak menetapkannya di sini perbedaannya ahlul bid'ah mengatakan ahlul bid'ah ini ditujukan kepada jahmiyah khususnya ya, mu'tazilah khususnya asyairah ya, antaranya yang tidak menetapkan zat sifat ulu zat bagi Allah jadi mereka mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa taala itu tidaklah tidak uh, zatnya tidak tinggi di atas makhluknya tidak tinggi di atas makhluknya jadi tidak mengakui intinya kalau zatnya Allah itu tidak tinggi dari makhluknya ya karena e, mereka mentakwil dari eh, ayat-ayat e, yang menunjukkan ketinggian Allah bukan bukan zatnya beda dengan ahlu sunnah ahlu sunnah ahlu hadis menetapkan sekaligus zatnya zatnya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk ya zat Allah subhanahu wa taala makanya lahirlah pemahaman yang mengatakan Allah di mana-mana ya karena tidak mau menetapkan Allah itu zatnya maha tinggi maka lahirnya Allah di mana Allah di dalam hati naudzubillah Allah bersamaku Allah karena tidak mau menetapkan sifat yang agung ini sifat ulu secara zat ya. maha tinggi secara zat nah kemudian di sini e, dilihat kami kami ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ketinggian zat bagi Allah bagi Allah subhanahu wa taala ya itu ahlus sunnah kami ahlus sunnah ya kita ahlus sunnah memakai dalil-dalil ya dari Al-Qur'an, dari Alkitab, was sunnah, wal ijma, wal akal, wal fitrah. Nah, jadi penetapan ketinggian zat Allah di atas makhluknya itu ditetapkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi yang sahih dan ijma. Para salafus saleh dan akal juga mengakuinya dan wal fitrah dalam hati juga mengakuinya ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ya, adapun penetapan dengan ayat atau dengan Al-Qur'an sangat banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan ketinggian zatnya Allah di atas makhluknya. Kadang dalam Al-Qur'an menyebutkan langsung dengan sifat al-ulu. Ya, kadang menyebutkan sifat ulu di antaranya surat Al-Baqarah 255 wahwal aliyul azim ayat kursi yang kita sering baca wahwal aliyul azim dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung nah, al ali di sini zat yaitu zat yang maha tinggi sekaligus juga maha tinggi kekuasaannya maha tinggi oh, kerajaannya ya, perbuatannya maha tinggi jadi wahwal aliyul azim dari namanya al ali al a'la yang mengandung sifat al ulu gitu jadi namanya al ali di sini maha tinggi mengandung sifat al ulu apa ketinggian zatnya. Yang kedua, sabihis sabihis marabbikal a'la ya surat al-a'la ayat 1. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, al-a'la maha tinggi ya yang mengandung sifat al-ulu maha tinggi zatnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62 wa annallaha huwal aliyul kabir. Jadi al-a'la, al-aliyu, al-muta'al itu satu makna, Pak. Ada tiga tiga nama Allah. Al-a'la, al-aliyu wal muta'al. Ya, wal muta'al. Itu namanya uh, apa maknanya maha tinggi. Ya, maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, wa allah wal aliyul kabir dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi izatnya dan maha besar. Ya, lebih besar dari alam semesta ini. Kemudian di, ditegaskan dalam surat Ar-Ra'du ayat 9 dengan sifatnya Al-Muta'al. Ar-Ra'du ayat 9. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, mengetahui yang nampak, yang maha besar Al-Kabir wal Muta'al yang maha tinggi zatnya. maha tinggi zatnya. Nah, ini uh, dalil Al-Qur'an yang menunjukkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan namanya Al-A'la, ya, Al-Aliyu wal Muta'al, maha tinggi. Kadang disebutkan dengan sifat apa dengan bukan sifat dengan menyebutkan dengan apa? E, fauqiyah ya. Tentang keberadaan Allah yaitu di atas hamba-hambanya dalam surat Al-An'am ayat 18 wa huwal qahiru fawqa ibadi. Nah ini jelas. Al-An'am ayat 18 dan dialah Allah yang maha berkuasa Al-Qahir ya di atas sekalian hamba-hambanya fawqa ibadi Fawqa itu di atas, di atas hamba-hambanya ya, di atas arsy, di atas kursi, di atas eh, tujuh lapis langit, di atas para malaikat, di atas bumi, di atas makhluknya gitu e, itu surat eh, kemudian dalam surat An-Nahl ayat 50 ini sangat jelas tentang e, keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala ya di atas seluruh makhluknya. An-Nahl ayat 50. ya khafuna rabbahum fawqihim. Ya yakhafuna rabbahum min maksudnya min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. E, mereka para malaikat ini bercerita tentang para malaikat ya, yang ada di langit. Mereka para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya, min fauqihim di atas mereka tuh. Ya, ya takut uh, kepada Tuhan mereka, kepada Allah yang di atas mereka. Malaikat di langit berarti di atas mereka. Di atas mereka dan melaksanakan malaikat itu melaksanakan apa yang diperintahkan perintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Selalu selalu mengerjakan Eh, seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl ayat 50. Ya, nah itu. Kemudian kadang dalam Al-Qur'an juga yang menunjukkan sifat uh, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala zatnya yaitu menyebutkan tentang turunnya urusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nuzul eh, nuzul asyia sesuatu urusan dari min indihi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu turun berarti dari tempat yang tinggi. Ya, Allah tempat yang tinggi, kemudian turun urusannya ke ke bumi, ke langit dan ke bumi. Lihat dalam surat ini, surat yang agung, As-Sajdah ayat ayat berapa di sini? Ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard." Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, oh, dari langit ke bumi, ya. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Ya, urusan itu kan ya Allah mengatur urusan dari langit turun ke bumi. Kemudian urusan itu naik lagi naik kepadanya. Saya kata ya aruju ilaihi naik kepadanya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari ya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Ya dalam satu hari yang kadarnya, kadar perjalanannya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian. Seribu tahun perjalanan kadarnya tapi di hadapan Allah singkat oh, kita ukuran kita seribu tahun itu perjalanan dari bumi menuju oh, langit ya menuju langit langitnya tujuh seribu seribu tahun uh, ini kemudian dalam ayat yang lain uh, urusan itu datang uh, turun turun dari Allah ke ke bumi berarti Allah tempat yang tinggi seperti Al Quran Nul Karim diturunkan oleh Allah dari tempat yang tinggi lahul mahfud ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Oh, diturunkan berarti dari tempat yang tinggi. Jadi kan Al-Qur'an di sisi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya lahul mahfuz itu. Dan sungguhnya kami yang benar-benar memelihara Al-Qur'an. Nah, ini jadi kadang tidak menyebutkan secara langsung Allah di atas tapi urusannya turun dari atas ke bumi ya ke bawah tentunya berarti urusan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala perkara seperti Al-Qur'an seperti tadi para malaikat ya turun dari uh, langit ya yang membawa urusan uh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kadang wataratan bi dzikri su'ud al-asya ilaihi kadang juga menyebutkan dalam Al-Qur'an uh, tentang apa naiknya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dari dalam surat As-Sajdah ada ada apa ada ayat yang lain ya dalam surat Fatir ayat Fatir ayat 10 ya. Iya, Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh yarfa'uhu. Nah. Artinya kepadanya lah, kepada Allah lah naik, ya, naik ya, su'ud, ya. naik perkataan-perkataan yang baik, ya, perkataan-perkataan yang baik itu naik kepada Allah pahalanya maksudnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal yang soleh dinaikkan ya dinaikkan ke kepadanya dinaikkan kepadanya seluruh amal soleh seluruh amal-amal kita kan di diangkat setiap hari Kamis Kamis dilaporkan kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa sering puasa Kamis kalau ditanya puasa Senin karena itu adalah tanggal lahirku ah, ini di atas tanggal lahirku aku suka untuk berpuasa tapi oleh ahlul bidah dipakai hujah bolehnya memperingati maulidan mana dasarnya gitu kan Rasul hanya puasa untuk dirinya ya itu jadi sunnah kan tidak ada peringatan malah dikatakan ini dasar di mana bolehnya peringatan maulidan Nabi aja yang peringati dengan puasa maka peringatan dengan puasa kan karenanya hari peringatan itu maksudnya dengan makan dengan apa mereka nggak puasa juga hanya memperingati uh, udah salah isinya itu kan suatu kekhususan bagi beliau jadi tanggal lahirnya apa hari lahirnya beliau jadi kan ibadah Senin. Kenapa hari Kamis disambung hari Kamis? Karena di hari itulah hari ditutupnya maksudnya ya di di di, di taikinnya apa naiknya maksudnya naiknya amal-amal soleh satu minggu itu ya dilaporin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya berarti intinya amal-amal itu naik kepadanya ini menunjukkan Allah itu di atas makhluknya di atas langit ya di atas ah, arasy nah ini kemudian yang jelas lagi dalam surat apa Ali Imran ayat 55 ya, bukan Al Ma'arij ayat 4 Al Ma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilaih ya, ya ta'rujul malaikatu waruhu ilaih malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terusannya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah alfasana. Nah, kalau di sini uh, di mana mikdar uh, ukuran harinya itu 50.000 tahun. Kalau tadi 1000 apa bedanya? Kalau 1000 itu masa apa apa? Lama perjalanannya dari bumi ke langit. Tapi 50.000 50.000 ini ukuran satu harinya di sana. Ukuran satu harinya di di apa di, di akhirat itu satu eh, lima puluh ribu tahun di bumi berarti sekarang belum belum satu hari kayaknya <laughs> kalau diukur subhanallah nggak ada apa-apanya pak jadi kita tuh sikat hidup di dunia itu 60, 70 tuh nggak ada apa-apanya nggak semenit-menitnya aja cuma satu harinya akhirat 50 ribu <laughs> tahun pak subhanallah makanya nanti kan kita akan diam di mauqif apa namanya mah, mahsyar 50 ribu tahunnya itu sebentar bagi Allah itu sebentar tapi bagi kita panjang sehari itu kan dibiarkan oleh Allah tidak diurus 50 tahun itu perjalanan apa itu seribu tahun ukurannya cahaya atau <laughs> ya itu ya pakai mobil apa pakai nah, ya seribu tahun pakai pesawat mungkin karena karena cahaya kita nggak bisa pakai seperti cahaya ya Rasulullah SAW ketika mirah dengan kekuasaan Allah kan, disingkat sampai satu malam saja karena yang menyertainya ada Jibril ya yang hmm, jadi cahaya seperti eh, seperti kecepatan cahaya nggak ada manusia yang bisa seperti kecepatan cahaya menunggu sana sampai eh, pesawat ya nggak bisa pesawat itu gak ada waktu kan sampai berbulan-bulan nyampe ke sana juga nggak nyampe ke langitnya pesawat itu belum nyampe ke langit pesawat Apollo apa pesawat uh, apa namanya mengatur itu uh, yang mengatur apa namanya radio pemancar itu satelit maksudnya satelit itu nggak nyampe ke langitnya nggak nyampe ke bulan juga maka yang di nyampe ke bulan juga terdapat apa perbedaan kan uh, ada yang pro, ada yang kontra. Apa benar apakah enggak orang nyampe ke bulan? Bulan itu masih jauh juga, ke langitnya belum jauh. Berarti ini seribu tahun perjalanan. Atau sampai pesawat juga kan nggak nyampe-nyampe. Pesawat juga habis bahan, bahan bakaran mungkin jatuh kemana. <laughs> Subhanallah. Ini kerajaan Allah ya. Jadi uh, eh, perjalanannya seribu tahun nyampe ke ke langitnya. Allah Allah apa nyampe ke langit pertama? Karena dari langit ke langit pertama, langit kedua itu juga perjalanan 500 tahun ininya jaraknya 500 tahun perjalanan dari langit pertama ke kedua ya mungkin belum nyampe ke langit ke tujuh juga berapa masafahnya bagi kita kan intinya sangat agung sangat uh, apa nama hebat apa sangat, sangat besar ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai tidak bisa dijangkau oleh makhluk yang di bumi kecuali dalam kasus mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam intinya di sini eh, ta'rujul malaikah waruh. Nah, malaikat-malaikat dan Jibril <coughs> naik menghadap kepada Allah. <coughs> naik berarti dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Menunjukkan zat Allah itu maha tinggi, ya, ada di atas. Kemudian dalam surat Ali Imran tentang Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kan ketika itu ke langit dengan dengan apa? Dengan ruh dan jasadnya. Dengan ruh dan jasadnya. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa alaihissalam, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu." Maksudnya nanti akan dikembalikan kata Mufasir. Kamu akan dikembalikan lagi ke bumi, nanti akan uh, akan meninggal di bumi dan mengangkat kamu kepadaku dan sekarang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruhnya ini keyakinan uh, kita apa kaum muslimin ya keyakinan ahlu sunnah bahwasanya Isa alaihissalam itu naik menghadap Allah uh, di ayat eh, menghadap Allah Subhanahu wa taala uh, di langit yang keempat kalau nggak salah tempat yang langit keempat dengan dengan apa jasad dan dan ruhnya dan nanti juga akan diturunkan demikian di akhir akhir zaman intinya naiknya Isa alaihissalam itu jelas ke ke langit. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan e, di sini aku apa mengangkat kamu ya, kepada Aku Mengangkat kamu kepada ke tempat yang tinggi. Nah, kemudian <clears throat> e, ada ayat juga yang <clears throat> menjelaskan yang sangat jelas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Seperti dalam surat Al-Muluk yang sudah kita ketahui. amin tum fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Ya, aamintum man fis sama? Apakah kamu merasa aman? Jelas. Terhadap Allah yang di atas langit. Ayakhsifa bikumul ardo dan dia akan menjung, menjungkir balikan bumi bersama kamu ya fa idza hiya tamur maka tiba-tiba apa bumi itu berguncang sedasyat-dasyatnya ya berguncang sedasyat-dasyatnya nah ini jelas ini eh, ayat yang jelas ya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit jadi atas langit ini maksud dengan uh, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit ya, Allah Subhanahu wa taala yang atas yang akan menurunkan apa namanya uh, apa namanya Eh, bergempa ya atau juga apa kegoncangan dunia bumi ya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat-ayat sangat banyak ya. Bahkan kata eh, Syekh Abu Razak dalam Fiqhu uh, Asmaul Husna wa Sifatul Ulya uh, dalil-dalil itu mencapai seribu dalil tentang keberadaan Allah di atas langit. Sampai seribu dalil ya baik di Al-Qur'an secara isyarah secara isyaratnya apa secara tersirat atau tersurat atau dalam hadis atau asar mencapai seribu dalil diteliti oleh eh, Syekh uh, eh, Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin eh, Al-Badar. Adapun sunnah maka uh, dalil ya sunnah yang menunjukkan uh, zat Allah itu di atas makhluknya di atas, di atas langit ditunjukkan dalam hadis yang mutawatirah, mutawatir derajatnya. Yuk sangat banyak, sangat banyak sampai ratusan sampai e, ribuan e, para periwayat hadis yang meriwayatkan tentang hadis-hadis mengenai Allah Subhanahu wa taala zatnya itu maha tinggi ya di atas makhluknya. Nah, hadis ini hadis mutawatir baik dibagi tiga baik perkataan Nabi ya yang memberitakan tentang ketinggian Allah secara zatnya, baik perbuatan Nabi yang mengisyaratkan Allah itu di atas langit baik persetujuan Nabi. Jadi ada qauluhu wa fi'luhu wa iqraruhu. Hadis yang mutawatir ini. Adapun tentang perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang memberitakan tentang e, sifat ketinggian bagi Allah ya yaitu yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam sujudnya. Setiap sujud, setiap sujud dalam sholat baik salat fardu, salat sunnah, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci ya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi terus itu dibaca. Dan ini adalah termasuk wajib di dalam salat. Satu kali wajib, dua kali, tiga kali itu sunnah, sepuluh kali sunnah. Yang satu kali wajib subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Al-A'la maha tinggi apa? Zatnya. Dan ini dibaca ketika sujud pas. Karena ketika sujud sedang kita merendahkan diri. Ya, sedang menghinakan diri dengan Allah itu di atas. Kita sujud dengan doa ini. Maha suci Allah Subhanahu rabbiyal a'la. Ini juga e, menunjukkan menetapkan Allah itu maha tinggi zatnya di atas makhluknya. E, juga tentang e, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Eh, lapisan langit, lapisan langit ya, dalam sebuah hadis di sana langsung di akhirnya Rasul menyebutkan beberapa lapisan langit atau tujuh, tujuh lapis langit kemudian wallahu fauqal arsh kemudian arsh itu di atas langit dan Allah di atas arsh ya, ini hadis yang yang sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani. Rasul kita menyebutkan langit ada tujuh lapis langit, di atas langit ada arsh Wallahu fauqal ars dan Allah di atas ars. Ini menunjukkan Allah di atas langit, di atas langit serazatnya. Nah. Ya. Kemudian dalam hadis At-Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Nah, ya orang-orang yang penyayang itu eh, adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang menyayangi uh, makhluk menyayangi kaum muslimin ya menyayangi manusia uh, maka mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala irhamu man fil ardi sayangilah siapa saja yang ada di bumi sayangilah ya sayangilah uh, siapa yang ada di bumi khususnya orang beriman orang Islam gitu ya menyayangi mereka maka yarhamukum mang mangfis sama maka kalian akan disayang oleh Allah yang ada di langit kalian akan disayang, disayang oleh yang ada di langit di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala bukan malaikatnya ini kan menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang di langit jelas kalian akan disayang oleh Allah yang ada di langit fis sama ya arti fis sama dalam hadis artinya a'la di atas langit maka kita bisa menerangkan kepada orang yang mengingkari kalau Allah fit sama di artinya di langit berarti Allah itu diliputi oleh langit bukan arti fit sama dalam hadis dan Al-Qur'an itu di, di, di, diterjemahkan oleh para mufasir oleh para ulama yaitu fi di sini artinya Allah yaitu di atas langit bukan di dalam langit ya karena Allah tidak dibatasi tempat sekali lagi kan tidak butuh tempat ya karena tempat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tidak butuh makhluknya. Allah oh, nggak butuh arsy, nggak butuh langit. Ini untuk kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi riwayat Abu Dawud, Ahmad wal Hakim. Hadis sahih. Adapun tentang e, perbuatan Nabi yang mengisyaratkan e, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zatnya di atas langit. Yaitu seperti contoh kisah e, Nabi saw. ya yang dimana telunjuknya itu ya e, menunjuk langit. Tatkala beliau berkhutbah di depan manusia di hari yang agung di dimana manusia berkumpul ya sangat banyak sekali para sahabat ya umatnya ketika itu e, perkumpulan yang besar yaitu pada waktu Yaumul Arafah ya di mana waktu itu adalah hajinya beliau haji al-wada, haji perpisahan. Di mana para sahabat ya tidak pernah berkumpul mereka dengan kumpulan yang sangat besar kecuali pada hari itu ketika wukuf di Arafah. Kan semuanya fokus di sana. Semua sahabat ngumpul. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngumpul di tempat yang satu di Arafah. Ya, dan ketika haji para sahabat yang berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai sekitar 100 ribu 100 ribu berarti yang di Arafah itu 100 ribu orang 100 ribu sahabat ya yang bersama Nabi dalam dalam dalam tarikh sejarah dan yang meninggal dunia sahabat Nabi yang meninggal dunia ya, eh, dalam keadaan beriman semuanya itu mencapai 124 ribu 124 ribu berarti 24 ribu yang nggak ikut haji waktu itu ya yang 100 ribu itu yang ikut haji menyaksikan Eh, hajinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu eh, itu sejarah apa namanya angka yang disepakati para ahli sejarah sahabat Nabi itu jumlahnya yang melihat Nabi langsung berbeda-beda tingkatannya ya. Ahlul Badar, Ahlul Uhud, eh, Baitur Ridwan. Jumlahnya 124 ribu. Jadi Rasul meninggal dunia, meninggalkan sahabat sudah beriman 124 ribu semuanya beriman dan meninggal dalam keadaan demikian. Yang paling terakhir dari 124 ribu itu paling terakhir meninggal ya diantaranya ada berapa ya Anas bin Malik yang umurnya sampai 100 tahun lebih ya, ya yang, yang diantara paling ter ada tiga orang dan empat orang yang paling terakhir meninggal dunia di zaman kekhalifahan Muawiyah meninggal dunianya itu ya Muawiyah sampai lagi Yazid kalau nggak salah ya sampai Yazid uh, nah di sini intinya apa hadis ini uh, menunjukkan apa tentang khutbah Nabi saw di depan sahabatnya yang jumlahnya seratus ribu ya di Arafah nah tatkala berkhutbah maka ya, eh, ya jelas di sana di, di, dihadiri oleh sebagian mayoritas sahabat ya dan melihat kejadian itu hadis ini sangat mutawatir Rasul saw berkhutbah di di Arafah dengan khutbah Arafah yang terkenal ya yang terkenal kemudian setelah berkhutbah apa yang beliau katakan ala hal tuh, ketahuilah ya apa apa apakah aku sudah menyampaikan qalu maka para sahabat mengatakan na'am sudah ala hal tuh. Ketahuilah apakah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am, sudah wahai Rasulullah. Sampai tiga kali Allah hal balaltu. Qalu na'am, kata para sahabat, sudah engkau menyampaikan. Karena yaqul terakhirnya kemudian Allahumma syhad yushiru ila sama bi usbu'aihi. Maka Rasul mengisyaratkan dengan telunjuknya ke langit. Allahumma syhad. Dalam riwayat beliau juga melihat ke langit. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Sampai tiga kali. Ya Allah saksikanlah. Jadi saksikan ya Allah, aku sudah menyampaikan. Rasul ini dengan langsung dengan perbuatan langsung menunjuk ke langit. Nah, berarti ini isyarat bahasanya dan juga satu menunjuk ke langit kemudian juga menunjuk ke manusia, menunjuk ke langit, menunjuk ke manusia. Ya. Kan aku telah menyampaikan, na'am Rasulullah tunjukkan Allah masyhad. Ya Allah saksikan aku. Nah, ini perbuatan langsung. Ya, jadi Rasul berarti dengan perbuatan menunjuk ke langit berarti mengakui Allah itu di atas langit. Juga ya. diantara dengan perbuatan adalah doa Nabi Sallallahu Alaihi yang, yang suka yang, yang selalu beliau mengangkat tangannya setinggi tingginya tatkala apa istisqo sampai tinggi sekali ya dan Rasul melihat ke langit dan berdoa nggak mungkin ini kurang lihat ke bawah <laughs> nggak mungkin pasti lihat ke langit dan doanya Nabi begitu doa Nabi mengangkat tangan mengangkat tangan berarti mengisyaratkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit ya nah ini jadi uh, ini uh, fi'il apa perbuatan Nabi bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan Nabi yang mengisyaratkan Allah di atas langit. Ada sebuah hadis juga innallaha tentang mengangkat tangan ketika berdoa ini isyarat bahasanya Allah itu di atas kita. Ya kalau Allah itu di mana-mana, Allah di, di bawah nggak usah angkat tangan berarti gitu kan. Oh, di sini ya, ya naudzubillah. Jadi yang benar ada Allah di atas kita di atas langit. Innallaha Hayun karimun tentang anjuran berdoa mengangkat tangan. Sungguhnya Allah itu uh, maha pemalu ini sifat Allah pemalu karim dan maha mulia yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifran khaibatain sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu dan mulia ya, dermawan ya, dan Allah malu apabila melihat seorang laki-laki yang mengangkat kedua tangannya tatkala dia berdoa dan Allah malu kalau mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan Sifer, sifer itu kosong. Kosong ini nggak nggak di nggak dikabulkan permohonannya. Nah, jadi ini ada isyarat anjuran sunnah berdoa itu mengangkat tangan. Di mana angkat tangannya? Ada hadis ya Bilal eh bahwa digabungkan hmm, dia ya, punggungnya ke kiblat dan yang putihnya ke muka ke sini ya jadi bukan gini ya tapi begini Rasul kalau berdoa jadi punggungnya ke depan yang putihnya ke muka sampai di, tak diangkat setinggi muka atau setinggi dada. Ini cara doanya Rasul digabung tangannya. Kalau di istisqa maka Rasul mengangkat setinggi tingginya sampai yang ininya ke langit, ininya ke bawah. Jadi bukan begini <laughs> ya. Ada yang mengatakan doanya <laughs> begini enggak, tapi ini diangkat jadi yang ininya sampai ke langit dan yang putihnya sampai ke bumi. Sok diangkat tinggi-tinggi ya. Nah, itu doa istisqa dan doa ketika khutbah Jumat dalam Zadul Ma'ad syarat Nabi ke atas. Nah, juga isyarat. Nabi berdoa kalau berdoa ketika khutbah Jumat di akhirnya itu isyarat dengan tangan telunjuknya. Dan berdoa ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sangat dianjurkan. Nah, makanya ada e, perbedaan ulama menggerakkan. Kalau isyarat itu betul-betul ini disepakati oleh para ahli fikih isyarat teman cara apa dimulainya permulaan dari awal apa syadu ala ilallah itu perbedaan yang sahih dari awal kata Syekh bin Bas tapi digerakkan ini kapan digerakkan itu ada yang mengatakan dari awal digerakkan tapi Syekh bin Bas menggabung yang digerakkan tatkala berdoa tatkala berdoa itu digerakkan ya tatkala tidak berdoa maka didiamkan karena ya, terjadi perbedaan antara ada tidak usah digerakkan cuman didiamkan maka digabungkan 19 bagus digerakkan tatkala mulai berdoa Allahumma sholli ala Muhammad nah itu udah doa kemudian doa-doa tuh sampai doanya Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam min adzab qabri min syarri berdoa digerakkan setelah doa selesai diam kata si bin nah itu menggabungkan perbedaan karena menganggap hadis yang digerakkan itu doif ada menganggap yang digerakkan itu sahih kata Albani jadi Eh, kata Semin Bas untuk menggabungkan pendapat itu digerakkan tatkala berdoa sunnah dan didiamkan tatkala uh, tidak berdoa ketika uh, misalkan ketika doa tahiyat asyhadu alla diam tapi bergerak tatkala berdoa. Nah, itu juga isyarat ya, isyarat uh, dalam dalam doa. Tapi khususnya tadi dalam uh, doa Jumat ya telunjuknya diangkat ke, ke atas. Nah, ini uh, ini apa namanya? perbuatan Nabi yang mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala di atas di atas langit. Ya, kemudian juga ada e, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang e, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan mengkisahkan e, tentang mi'rajnya beliau <clears throat> dalam hadis Muslim yang panjang tatkala beliau e, bolak-balik ya antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj untuk apa? Untuk minta diperingan solat. Maka beliau naik kepada Allah Subhanahu wa taala ya di arsy kan. Kemudian turun lagi kepada Musa sampai beberapa kali untuk minta dikurangi solat lima waktu dari lima puluh kemudian jadi 40 kemudian jadi 30 eh, kemudian akhirnya jadi lima waktu. Nah ini eh, bolak-baliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Musa, Musa itu di langit ke keenam langit ketujuhnya Ibrahim dari Musa ke Allah berarti naik naik ke, ke langit ke ars ini menunjukkan uh, Allah subhanahu wa taala di atas langit ketujuh di atas ars ya. ini zat Allah subhanahu wa taala ini jelas Rasul memberitakan dalam hadis Sahihain Bukhari dan Muslim tentang kisah Mi'raj yang sangat panjang ya Rasul mengisahkan aku bolak balik antara Musa dengan Tuhanku untuk minta diringankan sholat lima waktu. Adapun yang ketiga tentang takrir persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis ini yang dibahas hadis Muawiyah ibn al Hakam ya di mana dia membawa budaknya budak wanitanya dan ingin membebaskan budak itu karena ditampar kan ya karena kesalahan kemudian ditampar oleh Muawiyah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya bertanya "Aina Allah mana Allah al hadis kemudian budak itu mengatakan fisama di atas langit Nabi menyetujuinya dengan apa isyaratnya dia mengatakan bebaskanlah wahya mukminah. Tapi sekarang lihat karena dia seorang beriman. Ini persetujuan. Ya, tidak diingkari. Kalau salah, Nabi akan mengingkari dan meluruskan. Tapi enggak, Nabi mendiamkan, Nabi membebas, menyuruh membebaskannya, berarti e, perkataannya itu betul. Allah itu adalah di atas langit. Allah itu di atas langit zatnya. Nah, e, ini Syekh Al-Utsaimin menambahkan dan biasanya budak hamba sahaya itu adalah yang yang tidak tidak belajar gitu ya tidak ilmunya tidak banyak karena keumuman hamba-hamba sahaya itu adalah jahlut bodoh ya lebih-lebih kalau dia seorang wanita hamba sahaya itu itu budak wanita kan tidak terlalu bebas seperti budak laki-laki yang bisa belajar dia ter ini sama apa namanya di, dikuasai oleh oleh oleh tuannya ya dia nggak nggak memiliki dirinya karena di, dia dikekang oleh tuannya gitu e, di mana meskipun bodoh tapi mengakui apa mengetahui tentang robnya keberadaan robnya yaitu Allah subhanahu wa taala di, di, langit <clears throat> berarti suka mendengar mungkin ketika dia berjalan mendengar Nabi sedang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa taala atau sahabat ngobrol mendengar berarti itu akidahnya para sahabat ketika itu kan Nabi mengakui <clears throat> akidah seluruh sahabat nggak ada perbedaan ya ini ini apa hamba sahaya yang bodoh saja zaman Nabi mengakui Allah eh, di atas langit tetapi Bani Adam ya maksudnya manusia zaman sekarang <clears throat> yang sesat mereka mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit mereka mengatakan orang-orang yang sesat itu ya eh, adapun Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di atas, tidak ada di atas alam semesta, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri. Atau dia mengatakan wa annahu fi atau dia mengatakan orang sesat itu kata Allah itu di di di, di mana-mana di segala tempat naudzubillah inilah e, perkataan orang sesat meskipun yang dikatakan yang mengatakannya itu orang yang dipandang e, terpelajar atau ulama atau yang dia memiliki e, ilmu gitu ya tetapi ternyata mengingkari dengan keilmuannya itu ya mengingkari keberadaan zat Allah Subhanahu karena apa subhat ya subhat dalam dalam jiwanya. Karena kalau hamba ah, sahaya di zaman Nabi masih suci, nggak ada subhat dalam pikirannya, dalam ini mengikuti akidahnya sahabat. Ya, tidak ada. Kalau zaman sekarang meskipun alim, meskipun hebat, tapi udah kena subhat pikirannya. Jadi susah untuk mengakui Allah itu di atas langit. Berarti ini fitrah. Ya, ada fitrah ya, ya yang yang yang bodoh saja budak hamba sahaya mengakuinya. Tidak perlu belajar lama langsung mengetahuinya. Ya, tidak Nah, adapun dalil itu dalil kitab was sunnah yang disebutkan tadi. Adapun kita apa eh, dalil-dalil ijma kesepakatan ya sungguh telah sepakat salafus saleh para sahabat ya ditunjukkan dengan hamba sahaya yang yang e, menyebutkan Allah di atas langit berarti dia mendengar dari para sahabat mungkin mendengar dari nabi ya tentang keterangan Allah itu zatnya di atas langit. Jadi telah sepakat salaf para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in dan para imah e, eh, kaum muslimin imam-imam kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zatnya di atas langit. Ya, di atas langit. Nah, ini uh, akidah ini adalah uh, apa namanya muncul dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat sampai hari ini. Ya, sampai maksudnya sampai zaman sekarang nyampe keyakinan demikian yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah eh, dalam majmu fatwanya bahwasanya salaf karena <clears throat> salaf jelas ya kita para sahabat, para tabi'in, tabi tabi'in, para imah ya kaum muslimin. Mereka telah sepakat ya tentang uh, sifat apa namanya? ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya telah sepakat. Di, kemudian beliau meneruskan dan tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada seorang pun dari salaf yang yang mengatakan sungguhnya Allah itu tidak ada di atas langit. Tidak ada yang mengatakan demikian ataupun juga e, tidak ada yang mengatakan sungguhnya Allah itu ada di bumi. Tidak ada yang mengatakan demikian kalangan salaf. Atau juga mereka tidak mengatakan sungguhnya Allah itu tidak ada di di eh, apa di dalam bumi, tidak ada di luar, tidak ada Oh, tidak ada di atas langit. Itu tidak pernah mereka katakan demikian. Ya maksudnya tidak ada apa uh, Eh, tidak tidak apa namanya tidak dikatakan di dalam mengatakan tidak tidak jelas gitu ya atau di mana-mana itu bukan perkataan salah eh, e, di mana di sini e, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang yang yang benar ya, menurut e, Al-Qur'an dan Sunnah ya, menetapkan sifat ulu ketinggian Allah ya, itu di atas langit di atas makhluknya nah inilah sifat yang telah dibawa oleh Nabi saw sebagai Eh, penutup para nabi. Inilah sifat yang telah dibawa oleh dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Maka sepakat eh, seluruh kaum muslimin ya, di atas demikian, di atas akidah itu, ya, eh, meyakini sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat para ulama setelahnya, yaitu diantaranya para sahabat yang terdepan, kemudian yang setelahnya ya orang-orang yang atqiyah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalangan kalangan para para tabiin Kemudian setelahnya adalah para imam-imam fuqaha dan akhirnya menjadi mutawatir berita tersebut yang dimana kalau sudah mutawatir dari sahabat dari tabiin mutawatir pak kabarnya bukan ahad lagi mutawatir kalau sudah mutawatir sebagian besar meriwayatkan tentang uh, apa berita atau tentang hadis-hadis zat Allah ya yang maha tinggi ya, di atas langit maka uh, berita itu menjadi sesuatu yang harus diyakini nggak boleh ragu-ragu ya kalau sudah tingkat mutawatir udah menjadi ilmu yakin ya ilmu yang yakin tidak ada keraguan di dalamnya karena nggak mungkin orang yang banyak meriwayatkan sesuatu yang yang keliru ya atau sesuatu yang bohong kalau udah banyak berarti ya, sepakat dalam dalam kebaikan dalam kebenaran ya, ya. nah maka <clears throat> setelahnya maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan e, hati kaum muslimin itu mengakui ya seluruh kaum muslimin setelah generasi sahabat, generasi salaf. Yang di mana di sini dijelaskan apabila kita melihat mereka ditimpa suatu musibah, suatu kesempitan, maka dia uh, akan apa namanya? Eh, langsung ya uh, menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melihat ke langit. Ya, mata mereka melihat ke langit tatkala ditimpa musibah, timpa kesempitan, Pak. mereka akan melihat ke langit dan berdoa mengangkat tangannya. Ini sudah fitrah. Ya Allah menggabungkan dalam eh, eh, hati-hati uh, kaum muslimin. Meskipun mereka tidak banyak meneliti tapi secara fitrah akan mengakuinya. Ya, akan mengakui Allah itu di atas di atas langit. Di atas. Buktinya kalau mereka ditimpa kesedihan, kesempitan akan melihat ke langit kemudian berdoa mengangkat tangan. Nah, ini secara fitrah dan tidak ada yang mengingkari yang demikian itu kecuali mubtadi yaitu orang-orang ahlu bid'ah tidak ada yang mengingkari tentang sifat Allah uh, yang maha tinggi ya zatnya kecuali orang-orang ahlu bid'ah yang dia ekstrim dalam kebidahannya maksudnya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah yang lainnya. Khususnya Jahmiyah di sini yang eh, berlebihan dalam bid'ahnya yang mengingkari langsung mengingkari sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun e, setelahnya orang-orang yang terkena fitnah yaitu taklid, fitnah taklid ya, mengekor e, kepada orang-orang yang menyimpang, ya sesat dan mereka mengikuti orang-orang yang yang telah sesat di dalam masalah e, sifat masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka menyimpang ya tersesat khususnya kelompok tadi itu Jahmiyah yang Mu'tazilah yang lainnya e, ini perkataan daripada Ibnu Taimiyah ya. kemudian e, berkata seorang ulama ya tabi'ut tabi'in Abu Nasir Asijizi Asijizi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ibanah ya mengatakan eh, imam-imam e, kami ahlu sunnah telah sepakat telah sepakat maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas ars di atas langit seperti imam kita imam kami ahlu sunnah Sufyan al-Thawri seperti Malik bin Anas iya, Malik bin Anas ya imam madhab yang kedua seperti Sufyan bin Uyainah seperti Hamad bin e, Salamah ya gurunya Imam Bukhari Hamad ibn Zaid Abdullah ibn Al-Mubarak gurunya Imam Malik juga Fudail ibn Iyad wa Ahmad ibn Hambal wa Ishaq ibn Rahawiyah ini ini fuqaha di Syam ya ahlu fikih di Syam yang sekali ber Imam Syafi'i ya Ishaq ibn Rahawiyah ini kemudian ah, ah, ulama-ulama uh, yang lain mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya itu di atas langit di atas ars dan sedangkan ilmunya di mana-mana ya. Jadi zatnya itu di atas langit, di atas ars sedangkan ilmu Allah di mana-mana. Ilmunya di mana? Ya, maksudnya ilmu Allah mencakup seluruh alam semesta. Meskipun Allah zatnya di atas ars tapi Allah mengetahui seluruh hambanya, makhluknya meskipun di dasar lautan, meskipun di atas gunung, ya, meskipun di di mana saja. Allah mengetahui ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini e, tentang hadis yang apa namanya yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala di di atas langit. Allah ada besar. Kemudian eh, hadis yang berikutnya bisa dilihat yaitu ia <clears throat> menetapkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah wa yaqwis samai wa yaqwis samai bi yaminih thumma yaqul al malik aina aina mulukul ar gitu ya itu hadis yang yang terakhir tentang sifat mungkin ya eh, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi ya jadi pada hari kiamat kelak nanti Allah akan menggenggam bumi seluruhnya wayat wayat wis sama'i biyamini dan menggulung langit ini langit seluruhnya dengan tangan kanannya ya summa yaqul kemudian Allah berfirman anal malik ya aku adalah raja penguasa aina mulukul ard ya, mana mana para uh, para raja di bumi ya, ini hadis al bukhari banyak riwayat tentang masalah hadis ini hadis ini mengenai tentang menetapkan itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tangan dan menggenggam sekaligus yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang agung yang mulia ya, dan juga sekaligus tentang sifatnya menggenggam. Ya kata-kata yakbidu itu genggaman akan menggenggam bumi dan menggulung langit. Hadis ini sebenarnya e, tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 67. Ya, hadis ini penjelasan tafsir e, da, apa dalam surat Az-Zumar ayat 67 tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang bumi akan digenggam dan langit akan digulung. Itu uh, yang memberitakan tentang sifat menggenggam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini penjelasan ya, syarah atau tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 67. Qala Allah Ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu الْقِيَامَةِ qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi itu kan padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat Padahal bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan dan langit digulung. Ya, di sini kata-kata matwiyatum yam was samawatu matwiyatum yamini. Dan langit itu langit seluruh langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, Maha suci Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Kemudian hadis ini ya menjelaskan tentang tafsiran surat ini Az-Zumar ayat 67. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ya dalam kitab Usulul Iman ketika menjelaskan dalil ini apa yang dimaksud dengan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maknanya kata Syekh Allah wallahu alam beliau mengatakan ya mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya ya mereka maksudnya siapa yang menyembah selain Allah, siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya, maka dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Itu di antara maknanya. Siapa yang dia ilhad berbuat ilhad dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapa yang menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah, yang mentakwil gitu. Yang mengingkari nama Allah, sifat Allah, yang mentakwil sifat Allah ya, yang me apa namanya? yang menyerupai sifat Allah, menyerupakan, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ya, atau yang <clears throat> menetapkan kaifiatnya sifat itu. Itu adalah orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ya, di sini orang yang berbuat ilhad atau dia yang memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk untuk e, dirinya. Itu juga ilhad kan? Atau dipakai ubat e, Tuhan-tuhan selain Allah nama-nama itu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna dipakai untuk tuhan-tuhan selain Allah yang disembah oleh mereka, yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya siapa yang me, me, apa me, mengingkari sifat Allah, mengingkari nama Allah, mentakwil nama Allah, itu masuk ke dalam ayat ini. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungannya semestinya. Juga masuk ke dalamnya <clears throat> adalah orang yang mengingkari risalah mengingkari risalah para rasul khususnya risalah ke, ke, ke rasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hadis ya mengingkari hadis yang sahih uh, juga mengingkari turunnya Alkitab seluruh kitab khususnya mengingkari Al-Qur'an berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya atau juga tidak mengetahui tidak mau belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya ini masuk ke dalamnya kita belajar di sini dalam rangka mengagungkan Allah ya ini mempelajari sifat nama ini bukan masalah ringan. Maka dia menjelaskan hal mas mas'alatul azimah majidan katanya. Kata Rasul nanti ada sebuah hadis ketika Rasul membaca hadis ayat ini, Pak. Rasul itu di mimbar sampai bergetar mimbar itu. Saking semangatnya beliau. Ya, sampai semangatnya sampai mimbarnya bergetar. Sampai teriak Nabi. Para sahabat melihat luar biasa apa maksudnya tidak tidak seperti biasanya ketika membaca dalil ini ini ketika wama qadarullah wama qadarullah haqa qadrih wal ardu jamin qabdatuhu yaumil qiyamah. Nabi sampai bergetar ya maksudnya sampai semangat ya mengagungkan Allah sampai mimbarnya juga e, bergetar sampai mau jatuh kelihatannya gitu. E, intinya ini masalah azim, masalah besar karena berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang agung. Ini bahasan masalah asma asmaul husna wa sifatul ulia ini lebih mulia lebih agung dari bahasan yang yang ada di bumi lebih lebih lebih lebih mulia lebih lebih agung ya membahas masalah fikih tapi itu penting masalah apalagi masalah tentang muamalah karena orang-orang yang muamalahnya hati-hati tapi tidak memahami sifat Allah semestinya tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya masuk ke dalam ini ya masuk ke dalam ayat ini ini sebagai uh, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempelajari sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengajarkannya juga sekaligus di sini kepada orang lain, ya dan tidak mau, tidak mau tahu, tidak mau mengetahui tentang nama dan sifat Allah masuk ke dalam ayat ini. Wa ma qadarullahu qadrih. Yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ya. Ya, jadi ini adalah ayat yang agung kata Syekh uh, Saleh bin Abdul Aziz yang dimana ayat ini berulang-ulang di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, bukan satu ayat saja. Ya. Yang dimana karena ayat ini mengandung permasalahan yang sangat agung sekali, azimun jiddan. Kenapa agung? Karena berhubungan dengan yang Agung yaitu Allah zatnya. Ya, ketika membicarakan Ilmu yang membicarakan tentang Allah itu ilmu yang paling agung di antara ilmu-ilmu dalam Islam ya dalam Islam ilmu yang paling agung itu tentang masalah tauhid khususnya adalah tentang asma wa sifat. Nah, jadi ini masalah agung dimana kalau kita memperhatikan ayat ini, perhatikan hadis yang tadi, ini ada sifat di antara sifat-sifat Allah yang agung dimana yaitu menggenggam langit dan bumi. Ya, dimana qabdha ini adalah sifat menggenggam dengan tangannya yang agung dan mulia. Dimana Allah Subhanahu wa taala yang maha agung ya, dan yang maha luas ya, yang maha besar ya e, dimana bumi nanti pada hari kiamat itu dalam genggamannya. Ya, dimana bumi yang besar ini, langit juga yang terhampar luas tujuh lapis, maka berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana ya? E, ini menunjukkan e, kalau kita ya memang nggak bisa membayangkan. Kalau kita memikirkan tafakur bagaimana kebesaran e, keagungan Allah Subhanahu wa taala ya kemaha apa namanya ke maha tinggi Allah Subhanahu wa taala ya yang mana e, seluruh makhluk bumi langit di di bawah genggamannya maka berkata Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid eh, beliau meletakkan sebuah bab dalam buku itu kitab Tauhid Ibn Khuzaimah ya, ulama yang hidup tahun 300 Hijriah. Eh, dalam bab itu beliau meletakkan sebuah bab tamjid apa namanya tamjidur rabbu azza Jalla di mana Rob eh, Rabb Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya mengagungkan dirinya dengan tatkala menggenggam bumi dengan salah satu tangannya dan menggulung langit dengan salah satu tangannya yang lain. Ya. Dan tangannya Allah Subhanahu wa taala, tangannya Allah itu kanan semuanya. Ini sesuai dengan hadis yang sudah dijelaskan ya. E, di mana apa namanya? E, tangan atau menggenggamnya tidak sama dengan sifat makhluk ya. Jadi maksudnya Allah maksudnya Allah jadi menyamakan sifat Allah eh, dengan sifat makhluk. Pokoknya berbeda menggenggamnya tangan Allah Subhanahu wa taala beda dengan uh, tangan makhluk. Nah, ada hadis uh, pelengkap model pelengkap eh, penegas dari hadis ini yang saya sebutkan dari uh, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya Ibnu Umar memberitakan tatkala itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini pada suatu hari beliau membaca ayat ini maksudnya ayat yang tadi surat Az-Zumar ayat 67 ya wa ma qadarullah haqqa qadrih al ayah e, di atas mimbar beliau baca ayat itu di atas mimbar sampai sangat apa, bersemangat dengan suara yang lantang dan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam juga menggerak-gerakan jari-jarinya ternyata menggerakkan jari-jari beliau ketika berkhutbah itu ketika membaca ayat ini Rasul menggerakkan jari maksudnya di jarinya di kepal jarinya dibuka ini kepal dibuka, yuharikuha. Ketika membaca ayat ini, kata Ibnu Umar, ya, ini bukan berarti tasbih untuk enggak, ya. Hmm. Maksudnya dalam hal makna qabnya itu qabdha kan, qabdatuhu menggenggamnya. Rasul begini, Rasul begini. Sambil membaca ayat itu. Kemudian akhirnya Rasul bersabda yumajidu rabbu. Kemudian Rabb kita mengagungkan zatnya, mengagungkan dirinya. Anal jabbar, aku adalah uh, apa? penguasa. Ya, Anal mutakabir aku adalah yang maha berkuasa, yang maha uh, apa namanya? yang maha menguasai. Anal malik, aku adalah raja. Anal aziz, aku adalah yang maha perkasa. Anal karim, aku adalah yang maha uh, pemurah, yang maha uh, mulia. Uh, kemudian faraja fa Rasulullah maka rasul itu uh, saking ininya saking semangatnya saking suaranya menggelegar sampai mimbar itu bergerak kencang ya sampai-sampai aku melihat apa ya, di sini layak khiran nabi sampai-sampai mimbar itu akan menjatuhkan nabi gitu saking semangatnya nabi so, membaca ini sampai uh, kemudian melihat mimbarnya bergerak dan nabi sendiri dia bergerak gitu ini sampai-sampai aku melihat rasul mau jatuh gitu berulang-ulang mengucapkan kata itu berulang-ulang semuanya ini hadis ya agung riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ahmad, An-Nasa'i dan hadis sahih. Jadi ada beberapa redaksi tentang uh, apa hadis ini mengenai Allah menggenggam bumi dan langit dengan kedua tangannya pada hari kiamat sampai Rasul. Jadi Rasul yang menafsirkan langsung ayat ini. Ya, dan dalam hadisnya tambahan Rasul juga ternyata tidak di, tidak tidak apa tidak disalahkan itu untuk bukan tasbih tapi untuk me, menekankan tentang qabd itu genggamannya, genggamannya ya. Rasul menggerak-gerakannya mengapa membuka mengapa membuka nah berkata Syekh Saleh Al Fauzan intinya katanya ini ayat ini ayat yang tadi surat Az-Zumar ayat 67 ini ayat yang agung ya yang dimana di dalamnya mengandung nasihat bagi kita ibar pelajaran bagi kita <clears throat> supaya takut pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana seluruh jagat raya ya yang langit yang tujuh lapis langitnya yang bumi seluruhnya yang gunung-gunung seluruh yang gunung-gunung yang besar seluruh pohon-pohonnya, seluruh airnya, seluruh lembah-lembahnya, seluruh yang ada di bumi, semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh isi bumi dan langit itu pada hari kiamat akan diletakkan di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumpulkan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Maha suci, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis tadi yang e, menunjukkan tentang demikian, ya, yang menjelaskan tentang digenggamnya langit dan bumi. Ini ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang dimana seluruh makhluk itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ringan dan enteng, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun langit ya, kita saksikan begitu megah Eh, gunung tertancap tapi di, nanti di hadapan Allah diletakkan hanya di di tangan di satu tangan ya di antara jari jemari Allah ada hadis yang lain sebut seluruh pohon diletakkan dalam satu jari seluruh lautan diletakkan dalam satu jari ya seluruh makhluk diletakkan dalam satu jari digenggam dalam satu uh, satu tangan ya itu tangan ya, tangan kanannya usbu juga ditetapkan adanya jari-jari tapi ingat tidak sama ya kita menetapkan sifat Allah tidak sama dengan jari jemari makhluknya. Ya uh, uh, apa? Burung juga punya jari jemari, nggak sama dengan jari jemari kita kan bentuknya ya ininya. Kemudian juga uh, kera punya jari jemari beda jarinya dengan kita mau samain dengan kerak <laughs> gitu kan nah, jadi apalagi Allah dengan makhluknya Nabi mempraktekkan gini iya dengan qabd dan yuharikut asabi hariku tapi bukan untuk mentasbih ya. itu untuk menerangkan kata qobnya itu menggenggam dan ya. me, ya menggenggamnya ya Allah alam ya bukan tapi hanya sebatas itu di, diperbolehkan sifat yang lain tidak sifat yang lain tidak Allah alam ya. sampai di sini masalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-ulu dan yaitu al-qabdu yaitu menggenggam ya, genggam e, bumi dan tujuh lapis langit Allah oh, alam Ya Tanyakan Ya Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu ala ya ila anta astagfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh